Kita masih dalam pembahasan tentang larangan debat kusir yang ini kita ambilkan syarah atau penjelasannya dari kitab Usul Jadal wal Munadharah fil Kitab was Sunnah oleh Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al Utsman hafizallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan yang terakhir Anwaul Jidal Al Madmum. Contoh-contoh atau bentuk-bentuk debat yang tercela sudah kita sampaikan lima bentuknya atau contoh-contohnya. Yang keenam, jidalu al-ughlutat. Debat dalam masalah-masalah yang terlalu ya diada-adakan atau hal-hal yang memang tidak layak untuk diperdebatkan. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Hadran Nabi SAW min kathatil masail wal qili wal qal. Nabi SAW melarang untuk kita banyak bertanya dalam hal-hal yang nggak bermanfaat atau dalam masalah ya gosip atau isu atau kabar berita yang tidak ada dalil ataupun bukti yang otentik. Ya. Mungkin ya debat masalah bagaimana pandangan Islam tentang dinosaurus misalnya. Ya, adakah dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW diperdebatkan semalam tidak tidur gara-gara apa? Masa dinosaurus misalnya. Nah, wa khadan nas fi ma hadar Nabi sallallahu Nabi sallallahu melarang untuk kita eh, terlalu mendalam-dalami hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Bima ahdatsu min tangqir fil masail wa tawjil iskalat alal adillah. Ya. Mencari masalah kemudian berusaha untuk mengotak-atik dalil ini sudah apa? Berkata tanpa ahli ilmu. Ahli ilmu kawal kawal wal amal. Sebetulnya ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ini tidak. Berkata dulu kemudian baru cari-cari dalilnya. Summa istighal bihal liha, Kemudian cari ya kesibukan untuk tadi membahas pemasan-pemasan yang tidak ada manfaatnya. Eh, bagaimana cara wudhu kita di planet misalnya Mars atau planet Jupiter dan seterusnya? Dibahas. Eh, padahal hal hal tersebut nah, tidak ada manfaatnya. Masalah akidah semua sifat misalnya masih belum tuntas. Masalah tohara, masalah sholat ya belum selesai dibaca. Bahas masalah-masalah yang ya mungkin inilah terkadang manusia itu di zaman sekarang ini penuh sensasi. Kalau nggak sensasi, tidak asik. Ya rasanya tidak eh hampa hidup kalau nggak bawa apa sensasi. Ya, terkadang seperti itu. Wa pada ba'da dalik fi wadil maqayis al aqliyah. Kemudian juga para ulama menyebutkan ada pembahasan-pembahasan yang ya terkadang terlalu dipaksakan seolah-olah itu termasuk prinsip-prinsip akidah. Contoh misalnya debat masalah ya bumi datar atau bulat. Ya, matahari mengibumi bumi, atau meng, meng, matahari mengelilingi apa bumi atau bumi mengelilingi matahari atau yang sejenis dengannya dibahas habis-habisan ya, padahal ini bukan termasuk prinsip-prinsip akidah ya, kalau mau dibahas silakan cuma sewajarnya jangan mengalahkan pembahasan-pembahasan masalah akidah yang jelas-jelas dalilnya yang para ulama juga membahas kita hanya sebagaimana kata Abdul Mas'ud ittabi'u ikutilah ya para salafus saleh, para ulama. Jangan ngelama, ya membuat hal yang sensasi. Ya, biar laris, biar beser dan sebagainya, nulis atau membahas hal-hal yang memang ya tadi. Para ulama hampir tidak banyak memperhatikan masalah-masalah tersebut ataupun dibahas sekedarnya saja. Kata Imam Qutaybah rahimahullah, wa kana al-mutanadhirun fil fiqh yatanadharuna fil jalil min al-waqi' wal musta'mal minal wadih. Eh terkadang ada sebagian orang-orang yang berdebat dalam masalah fikih, berdebat dalam masalah-masalah yang yang sangat jelas. Ya. Kata para ulama, tawdihul wadihat min as'abi su'ubat. Eh, Menjelaskan sesuatu yang jelas itu sesuatu yang paling sulit. Ya. Coba antum, tolong definisikan apa itu air. Ada yang bisa? Apa itu air? Sebetulnya lebih gampang sudah contohkan ini air, selesai sudah. Nggak usah dibahas, diperdebatkan apa definisinya. Ya. Terkadang ada halal yang seperti itu yang diperdebatkan. Masalah-masalah yang sudah yang sudah jelas. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasul mengatakan Inna Allah tabaraka wa ta'ala yardalakum an ta'budu wa la tusyriku bi wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraku. Sesungguhnya Allah ridho bagi kalian untuk kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dan untuk kalian berpegang teguh dengan dalil Allah dan tidak berpecah belah wa antunasehu liman wallahu Allah azza wa jalla amrakum dan agar kalian menasehati para pemimpin eh kalian. Kemudian eh Rasul mengatakan wa yakrah lakum salasan dan Rasul melarang membenci tiga hal kepada kalian kila wakal ya isu atau halal yang tidak ada bukti otentiknya wa atil mal menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat wa kasis soal dan banyak bertanya yaitu dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya kemudian yang ketujuh diantara debat yang tercela jidalul ladadi wasuil adab ya debat yang tanpa adab Ya, disebutkan di sini al ba'du idza jadala ghairahu hasala minhu dhulmun wa ta'adin wa su'adab. Ada sebagian orang memang tabiannya kalau dia berdebat itu pasti mendolimi eh saudaranya. Pasti ada su'ul adab atau kilatul adab. Ya, seperti yang kita contohkan seperti al bidah yang pernah berdebat dengan para ulama seperti yang kita contohkan Syekh ali bin Hasan eh dari Yordania didatangkan ke Indonesia untuk menasehati para terpidana teroris di penjara-penjara. Eh, mereka nggak mau debat, namun malah apa? Menggebrak-gebrak meja. Ini termasuk apa? Su'ul adab. Eh, ulama diperlakukan seperti itu. Eh, kemudian di luar dibalikkan faktanya. Katanya ulama itu yang apa? Menggebrak-gebrak meja. eh, kalau seperti ini ya sudah tinggalkan. Ini orang yang waras. Nah, ini debat yang tercela. Yang kedelapan, Al-jidal ba'da dhuril haqqi wa nusratil batil. Debat setelah jelas kebenaran ya dan tujuan orangnya itu untuk menolong kebatilan. Ya, misalnya debat dengan seseorang yang sebetulnya dia tahu bahwasanya Syiah Rafidah itu adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Jelas sudah. Ya, bahkan mungkin dulu dia pernah sekolah di negeri Tauhid. Dia pernah menulis makalah tentang bagaimana kesesatan Syiah. Jelas-jelas dia tahu. Ya. Namun ketika dia membela kelompok Syiah Rafiah tersebut, maka orang seperti ini nggak perlu didebat. Eh, didoakan saya semoga Allah membinasakannya. Semoga Allah ya mematikannya sehingga tidak menyesatkan kaum muslimin. Ya. Ada orang yang seperti tahu kebenaran. Ya, orang seperti ini nggak perlu apa? di debat ngapain debat orang seperti ini. Sudah tahu kebenaran, namun dia mungkin karena UUD, mungkin karena kedudukan, dia menolong, membela, eh mendukung kebatilan tersebut. Ini tidak perlu di, debat. Ini delapan bentuk debat yang yang tercela. Kemarin sempat kita singgung sedikit adab ya dalam berdebat ya meskipun sudah kita wanti-wanti ya setelah belajar ini jangan langsung apa dipraktekkan ya paling tidak untuk pengetahuan inilah adab-adab dalam berdebat ya karena ini masalah yang berbahaya tidak boleh ya mempraktekannya kecuali ahlinya kita sampaikan di sini adab-adab dalam berdebat sudah kita sampaikan Minggu yang lalu debat ada dua macam, debat yang terpuji dan debat yang tercela. Debat yang terpuji di antara ya syaratnya yang pertama niatnya untuk mencari kebenaran dan dengan adab ya yang baik dalam berdebat tersebut. Eh, di antara yang disebutkan di sini, maya ta'addabu bihi al-mutanadirun. Ya eh, mungkin ya debat antara sesama eh jamaah pengajian dakwah salafiyah membahas suatu pembahasan yang memang ya butuh ya untuk saling ya tak and give lah istilahnya begitu memberi dan menerima tidak ada masalah nah ini perlu adab jangan sampai ketika ada debat memang itu debat diperbolehkan ya mungkin ya ini termasuk yang dibolehkan berdebat di antara talibul ilmi untuk mencari kebenaran ya nah, ini perlu apa dipraktekkan adab-adab seperti jangan sampai ketika eh dulunya bersaudara, eh dulunya ngaji bersama, kemudian ketika ada perselisihan dalam masalah-masalah istihadi misalnya, eh kemudian debat, kemudian apa? berpisah gara-gara tidak memakai adab dalam berdebat tersebut. Ini sangat disayangkan. Yang pertama di antara adab orang itu berdebat yang pertama husnul qasdi yaitu niat yang yang baik mencari kebenaran. Al ikhlas syartun fi jamil a'mal. Ikhlas merupakan syarat diterimanya semua amal ibadah. Kita berdebat, ini bukan seperti orang eh bermain kartu. Naudzubillah min dalik. Ini ibadah. Kan Allah mengatakan wajadilum billati hiya ahsan. Maka dibutuhkan ya, al ikhlas innamal amalu binniyat. Fala budda an yaksida minan munadhara wajh Allah. Orang yang berdebat harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Wa talabal haq, niatnya untuk mencari kebenaran. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada orang yang beliau debat, eh, ini dalam masalah-masalah yang memang pintu istihad terbuka. Masalah-masalah fikih diantaranya yang di situ pintu istihad terbuka. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kau lihakon, lakin Tamil khotoan. Ucapanku ini, aku yakini sekarang ini benar. Cuma masih ada kemungkinan salah. Wa kalu batilun walakin yahtamil sawaban. Ucapanmu sekarang aku berpendapat itu batil, salah. Namun bisa jadi yaitu akan benar ketika apa? ditampakkan dalil-dalil yang yang kuat. Ya, ini sekali lagi bukan dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang jelas kebenarannya Allah di atas langit. Sudah nggak perlu diperdebatkan. Wah, ini ucapan saya sekarang hak, besok bisa jadi batil. Tidak, abadan. Ya, kalau dalam masalah akidah seperti ini sudah paten, jangan pernah ada keraguan. Cuma dalam masalah-masalah yang memang itu para ulama ahli sunnah wal jamaah memang berselisih, maka apa? Di situ ada pintu istihad. Bisa jadi pendapat kita sekarang itu salah dalam masalah apa fikih ini. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i punya kol jadid, kol kodim, ucapan baru, ucapan lama. Ya, artinya seperti itu. Terkadang ini pendapat saya dalam masalah fikih. Ya. Ini yang saya anggap benar sekarang sesuai dengan dalilnya. Bisa jadi besok ada dalil yang lebih kuat. Ya, saya pindah ke dalil tersebut. Ya. Ini apa? Ittiba'ud dalil. Bukan ittiba' hawa nafsu, tidak. Maka harus dibedakan mana pembahasan-bahasan yang memang paten, nggak bisa ada lagi keraguan. Ya, sebagaimana masalah tadi, ain Allah di mana Allah jelas sudah. Jangan pernah ada keraguan sama sekali bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak Bahwasanya tidak boleh tabaruk dengan ya wali-wali yang telah mati misalnya. Ini masalah yang tidak perlu di eh perdebatkan lagi, ini masalah yang sudah jelas. Ya, tidak ada keraguan ataupun tadi kita ambil ucapan Imam Syafi'i kita terapkan pada eh masalah-masalah akidah. Sekarang ucapan saya benar, besok bisa jadi apa? Salah tidak. Ya, yakin sampai mati saya mengatakan Allah ada di atas langit, ada di atas al-arsy. Ya, namun masalah-masalah fikih istihad seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id dalam Kitabul Ilmi dalam adab menuntut ilmu agama belum menyebutkan di antara adab orang belajar ilmu agama yaitu lapang dada dalam menghadapi ikhtilaf istihadi, perselisihan istihad. Contoh kata beliau, pembahasan masalah bersedekap setelah ruku ya apakah kita setelah ruku itu bersedekap ya ketika etidal apakah kita melepaskan kedua tangan kita ini masalah ikhtilaf istihadi mungkin ada di antara antum yang apa ya ingin lebih mantap membahas ya tentunya ala ilmi, bukan adu ya adu otot atau adu mulut saja namun katakan kitab dan juga dia sudah pernah belajar atau masalah ya turun dari eh berdiri untuk sujud atau dari itidal apakah tangan dulu atau lutut dulu ini masalah istihadi pintu istihad terbuka di sana kalau memang kita ingin lebih mantap ya betul-betul kita beribadah dan seilmu boleh ya berdebat namun niatnya sekali lagi untuk mencari al-haq yang kedua di antara adab orang berdebat istidharu madhabil mukhalif qabla al-munadhara yaitu sudah menguasai ya mengilmui syubhat yang dimiliki oleh yang kita debat. Ya. Tapi tadi misalnya kita berpendapat turun eh dari iktidal ke sujud itu dengan tangan dulu misalnya. Ya. Teman kita mengatakan tidak, namun dengan apa? Eh dengan lutut dulu. Sebelum kita ya adu argumen, berdebat, kita harus pelajari dulu apa dalil-dalil si fulan tersebut. Ya, jangan asal saja. Nanti akan apa? Asbun di tengah debat. Nanti akan apa? Eh tidak ilmiah lagi, namun hanya sekedar menang-menangan. Sedangkan kata pak ulama, adin Leisaliman liman Agama itu bukan menang-menangan. Agama itu dengan dalil. Agama itu dengan apa? ya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi sebagaimana kata Rasul SAW ketika ada orang atau dua orang berselisih di pengadilan, Rasul yang mengadili, bisa jadi Rasul eh memenangkan yang pinter ngomongnya. Namun dia apa? Berarti Rasul nggak tahu yang kaya. Kata Rasul, kalau misalnya ada dua orang berselisih di hadapan beliau, dua-duanya mengajukan argumennya. Kemudian Rasul memilih yang lebih kuat argumennya. Belum pasti kata Rasul itu yang benar. Karena Rasul apa? Menghukumi sesuai dengan dohirnya. Rasul nggak tahu yang gaib. Nah, itu salah satu contoh eh bukti dalil Rasul tidak tahu yang gaib. Kemudian kata Rasul, kalau aku putuskan ya bahwasanya si fulan itu yang ya berhak mendapatkan hak padahal dia salah, maka dia mendapatkan api neraka di akhirat kelak. Ini adalah apa? Salah satu contoh bahwasanya al-haq bukan dengan apa? Menang-menangan argumen namun bagaimana dalil itu yang lebih dekat kepada kepadanya. Istidhar madhabil mukhalif qablan munadharah. Dalilnya disebutkan di sini kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul mengutus beliau ke negeri Yaman, Rasul memberikan Ya, Wah oh, jangan terlebih dahulu. Inna ti kauman ahla kitab. Wahai muat, engkau akan mendatangi sekelompok dari Alkitab. Ini apa kata para ulama? Rasul memberikan bekal dulu. Siapkan senjatamu untuk menghadapi syubhat-syubhat mereka. Artinya kuasai dulu syubhat-syubhat mereka. Baru engkau akan apa? Bisa dakwah dengan dengan baik. Ini kata para ulama Dikatakan di sini oleh Abu Hatim Ibn Hibban wal aqil la yuqatil min ghairi uddah. Orang yang berakal tidak mungkin dia turun ke medan pertempuran tanpa senjata, tanpa perbekalan. Wala yukhasim bi ghairi hujjah. Demikian pula orang yang berakal tidak berdebat kecuali dengan dia apa? Membawa hujjah, dalil, ilmu, wala yusari bi ghairi quwwah dan dia tidak ya ya sabung kecuali dengan kekuatan. Kalau Syekh Yahya Al-Imrani berkata seorang ulama dari madhab Syafi'i yang bernama Yahya Al-Imrani Al-Yamani wa kama qila malam yattali ala dalail khasmihi lam yakdir ala qat'i wa, khas, wa khasmihi. Eh, sebagaimana dikatakan barang siapa yang tidak mengetahui dalil-dalil atau syubhat-syubhat lawan debatnya tidak akan mungkin dia bisa mematahkan hujah-hujahnya. Ya, maka tidak sembarangan. Bukan hanya sekedar kita bermodal, kita tahu kebenaran, kita tahu kebaikan, tidak. Kalau kita berdebat, harus juga kita menguasai ya bagaimana syubhat yang kita akan eh, berdebat dengannya. <clears throat> Bismillah. Asy-Syaikh Muhammad bin bin berkata, "Walakin hahuna amrun yajib atafattun lahu." wa huwa anna la yanbaghi insan an yadkhula fi mujadalati ahadin illa ba'da an ya'rifa hujjatahu. Kata asyik Muhammad bin Saimin, akan tapi di sini ada sesuatu yang wajib untuk kita apa? Eh, mati. Kita pikirkan yang matang bahwasanya tidak selayaknya bagi seseorang untuk maju eh berdebat eh dengan seseorang kecuali dia telah mengetahui mempelajari terlebih dahulu hujah-hujah lawannya tersebut wa yakunu musta'iddan lidahriha wal jawabi anna sehingga dia sudah siap apa jawabannya nah ini butuh apa butuh persiapan yang matang buku ilmu bukan isim salabin wah masa saya ya gak berani tantang berdebat eh, padahal sekali lagi ini ibadah eh, ibadah semuanya harus ada apa ala ilmin ala ilmu qabla al wal wal amal dalam berdebat bukannya sekedar ilmu tentang kebenaran namun juga ilmu tentang bagaimana membantah kebatilan. Eh butuh ilmu yang luar biasa. Yang ketiga, muro'atu qadil munadir yaitu kita wajib untuk memperhatikan kedudukan orang yang kita yang kita debat. Ya. Kalau kita mendebat ya seorang yang lebih eh senior, orang yang mungkin dia lebih eh di atas kita dari segi usia, mungkin dari segi ilmu, eh maka harus ada adab. Rasul mengatakan bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati, eh menghargai yang lebih tua eh di antara di antara kita. Bahwasanya semua ada bah kedudukan masing-masing. Demikian apalagi sudah tua, eh, ya ilmunya ya sudah luar biasa dibandingkan dengan kita. Maka lebih dari itu kita menghargainya, menghormatinya meskipun ya tetap itu bukan ukuran kebenaran. Cuma harus ada apa? Ada. Seperti secara umum ya kita berbicara dengan anak kecil nggak sama dengan kita berbicara dengan orang orang tua ya dan seterusnya. Anas tobaqotun fil ilmi bagi alal munadir alla yaltazim halatan wahida ma kulli yunadiruhu manusia bertingkat-tingkat dalam keilmuannya. Maka selayaknya bagi orang yang berdebat untuk dia tidak eh, satu sikap dalam menghadapi orang yang dia eh, debat. Ya, terkadang ada yang lebih ya junior, ada yang lebih senior. Ini harus apa? Ada perbedaannya. Rasul atau Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibin nas biqadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akal apa? Akal manusia. Eh tidak boleh apa? sembarangan. Ini yang sangat disayangkan. Ya, ada sebagian misalnya sekolah terlalu berlebih-lebihan dalam mengajari anak ya benci kepada orang-orang ya Syiar Rafidhah atau nuseria. Ya, mas kecil SD dipertontonkan perang di Suriah yang bersimbah darah ya bagaimana bom meletus di sana ini terkadang ya nggak sesuai dengan apa eh akal pikiran anak-anak yang masih kecil. Cuma ini yang eh terkadang tidak dipahami. Dalam Islam para ulama di antara Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibin nas biqadri ukulihim. Bicara kepada manusia sesuai dengan apa? Akal akal mereka. Dalam ceramah juga demikian. Ya, kalau kita misalnya ber, eh, ceramah di hadapan orang-orang yang mungkin dia orang pedesaan, orang-orang awam, ya jangan pakai bahasa-bahasa mahasiswa ya kata para ulama ayuridun ayukadhibullah wa rasulah apakah kalian ingin atau aturidun ayukadhibullah wa rasul apakah kalian ingin ya Allah dan rasulnya didustakan karena apa nanti salah paham ya jangan apa sok karena dosen dan sebagainya berbicara masya Allah pakai bahasa ya sang sekerta dan seterusnya nah ini harus dipahami oleh setiap orang yang berdebat atau juga ini bagi para duat. Fayumayis bin alim wa man dunahu. Harus membedakan siapa yang alim dan yang siapa di bawah itu. Demikian pula sebetulnya kita, eh secara umum, ini juga faedah bagi kita. Dalam menyikapi para dai, para ustadz, eh harus juga demikian. Jangan yang istilahnya eh, kita tidak meremehkan, cuma ada tingkatan-tingkatan yang ya baru misalnya lulus atau mungkin ya baru turun ke medan dakwah. Ya, jangan disamakan dengan yang sudah makan asam garam dalam dalam dakwah. Apalagi ucapannya nyeleneh-nyeleneh. Ya, selalu membuat sensasi. Karena apa? Baru turun gunung, nggak tahu medan medan dakwah. Ya, maka ini apa? Perlu ada tingkatan-tingkatan dalam kita menyikapinya. Ya, baru kemarin sore eh sudah dianggap seperti sudah eh luar biasa. Ya. Jangan apa? Eh kita apa menyamakan semua semua ustadz, semua dai, semua ada tingkatan tingkatannya. Meskipun tidak ada yang harus kita apa? Kita kultuskan, harus kita yakin dia masum tidak ada. Cuma semua ada tingkatan, ya. Ada ulama-ulama senior atau tidak senior. Seperti Syekh Al-Bani misalnya. Jangan samakan dengan murid beliau, Syekh Ali bin Hasan. Semua yang kita hormati. Namun Syekh Al-Bani lebih dari itu. Ya. Syekh bin Bas misalnya, eh di sini pengarang kitab ini adalah murid Syekh Muhammad bin Sayyid Jangan samakan beliau dengan sang guru. Ya. Demikian pula di di negeri kita. Ya misalnya Ustaz ya, Yazid Abdul Qadir Jawad, Ustaz Abdul Hakim Abdad, Ustaz Anrafi Ghufran, Ustaz Abdurrahman Tamimi. Mereka adalah ya pelopor dakwah salafiyah di negeri kita yang kita cintain dan juga ada yang lainnya yang senior-senior jangan samakan dengan yang ya baru-baru kemarin ya apalagi sudah membuat sensasi jazakumullah khairah ya mereka yang mem, ya istilahnya membabat alas ini mereka luar biasa pahalanya ya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam baginya pahala dan pahala yang mengikutinya ya di antaranya kita adalah buah ya ba'dallah azza wa dari hasil jeripayah mereka dalam dalam berdakwah ini. Jangan samakan kita dengan mereka-mereka yang sudah apa? senior-senior itu. Jadi intinya semua ada tingkatannya. Eh jangan yang baru kemarin eh sudah kita unggulkan daripada yang di atas. Meskipun mungkin gelarnya profesor doktor, eh namun eh, kita yakini bahwa saya mereka kalau berdakwah ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh kita apa? hormati mereka namun semuanya ada apa? batasan-batasannya mura'atu qadil munadir ya annasu tabaqatun fil ilmi manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah keilmuannya kemudian yang keempat al mujadalatu bil husna debat harus dengan cara yang paling baik bagaimana dengan cara yang paling baik kau dalilnya tadi surat An-Nahl ayat 125 Allah mengatakan wajadilhum billati ahsan dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik Kata Al-Imam inu Hambali tentang makna ayat tadi, al-isgha ila syubahihim wa rifqi bihim fi halya wa dahdiha. Ketika kita berdebat, maka apa? Kita wajib untuk mendengarkan syubhat mereka. Ya, jangan kita potong pembicaraannya. Kalau memang itu apa? Memang itu waktunya mereka untuk ngomong. Ya, harus ada adab. Ya, atau ya, mereka ngomong, kita apa? tinggal kesibukan yang lain. Ini juga tidak apa, tidak adab. Ya, maka kita wajib mendengarkan syubhat mereka, kemudian apa kita bantah mereka dengan cara cara yang baik. Ini diantara makna wajadil humbilati ya ahsan. Kemudian yang kelima, istimalu samtil hasan. Memakai sopan santun, ya. Asamtul hasan wal wakar mahmudun istimalu syar'an bikuli halin. Eh, sopan santun ya tidak isanya kasar, tidak bengis, ya tidak ya menunjukkan tentang akhlak ya, preman, akhlaknya anak-anak jalanan, ya duduknya yang sopan, bicara yang sopan, ada kewibawaan. Ya bahkan itu yang terkadang membuat musuh ya atau lawan berdebat itu sudah apa? Don dulu. Ya, seperti dulu ada cerita dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga ketika mereka mau mendebat Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, mereka maju mundur untuk mendebat Syekh Albani karena ada kewibawaan. Ya, kalau antum dengar bagaimana debat beliau dengan kelompok Khawarij, ya dengan kelompok-kelompok sesat, luar biasa tenangnya, luar biasa hujah-hujahnya, ya. Maka sebagian ada eh di antara masayikh ahli sunnah ingin mendebat beliau namun apa maju mundur karena apa ya sudah ya tadi ada kewibawaan dari al Syekh Al-Bani rahimallahu taala karena beliau betul-betul mempraktekkan adab-adab dalam berdebat tersebut yang keenam al-irad an majalisil haibah yaitu nggak usah berdebat kalau takut ya Gak usah berdebat kalau apa? Kalau takut. Ya apalagi mungkin yang berdebat lawan debatnya sudah bawa celurit ya terlebih dulu sudahlah ngapain juga debat orangnya juga apa tidak mau eh dia aja debat maunya apa tadi naudzubillah min dalik eh debat namun bawa tadi ya sekompi pasukan ngapain itu bukan debat perang itu nah ini sudahlah yang waras ngalah yang ketujuh ada mutahawun ma'al mukhalif tidak boleh meremehkan lawan debatnya. Ya, harus apa? Betul-betul sportif. Dalam artian kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Jangan meremehkan. Kalau kita meremehkan, kita akan nggak mempelajari apa hujah-hujahnya. Wah oh, pasti dia apa nggak bisa mengalahkan saya. Meremehkan sudah. Ini sudah tidak tidak benar. Ya Anda dengan menghargai lawan debat Anda, anggap dia itu memang butuh lawan yang berat itu ada manfaatnya bagi Anda. Yaitu apa? Anda betul-betul berusaha keras untuk mempelajari subah-subahnya dan bagaimana membantahnya. Minimal Anda sudah dapat apa? Dapat ilmu sebelum Anda berdebat. Namun kalau Anda sudah mulai meremehkan, maka apa? Anda nggak akan mempersiapkan diri. Anda akan tidak akan mendapatkan banyak faedah, banyak ahli ilmu. Bahkan akan membuang buang waktu. Yang kedelapan, adamul ifrat fit tawakki minal khasam ya dilarang berlebih-lebihan ya tadi dilarang meremehkan ini juga dilarang terlalu berlebih-lebihan dalam ya ketakutan melawan eh orang yang akan dia debat kama annahu la yanbaghi lil munadir at-tahawun ma'a khasmihi kadzalika lahu kadzalika la yanbaghi lahu al-ifrat fil ihtiyat hatta la yastawli alai al-khudlan fayanqati ya intinya pertengahan tidak meremehkan tidak ya terlalu ketakutan. Kemudian yang kesembilan, al-ittifaq alal usus. Sebelum berdebat, itu ada MUU terlebih dahulu. Kesepakatannya bagaimana? Terutama dalam masalah ya sumber hukum yang mau diambil. Yang satu sumber hukumnya Al-Quran Sunnah, yang satunya akal. Ya, nggak akan ketemu. Yang satunya yang quran Sunnah dengan bahwa salaf, yang satu dengan pemahaman ya tokoh-tokoh agamanya nggak nyambung ya yang satu Al-Quran dan Sunnah, yang satu hanya pakai apa? Kilawakol katanya. Ya, maka nggak nyambung. Harus apa? Sepakat dulu. Kita mau debat. Cuma apa? Ya kita kalau berkata harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Baru mulai dalil, eh, ya, berdebat. Kalau tidak, ya sudah. Eh, jangan di, diteruskan. Eh, kata Asyik di sini, al mutanadiran la budda an yarji'a fil mas'alah allati ikhtalafa fiha ila kulliyat liyatimma tahriru al mas'alah al mukhtalaf fiha eh, dua orang yang berdebat harus mereka apa menyepakati eh, apa yang dijadikan rujukan ketika mereka apa berdebat untuk memecahkan permasalahan mereka tersebut Fala dari tarafain minal muafaka ala hadil kulliyat. Intinya sekali lagi tadi harus ada MOU dulu sebelum berdebat apa rujukannya dan bagaimana metode berdebat. eh misalnya setengah jam ngomong, setengah jam ngomong, ya harus kesepakatan. Kalau nggak ada kesempatan ya itu debat kusir. Ini ngomong ini dibantah ngomong nggak selesai. Ya, aduh eh urat. Yang ke sepuluh tahriru di uniza bi alfadin wadihatin ghaira mustabiha yaitu ketika menyelesaikan permasalahan harus dengan kata-kata ucapan yang jelas yang tidak samar-samar ya maksudul mujadalah huwa qat'un niza wa hadha la yata'ata illa bi istimalil wadih eh misalnya eh, kita berdebat dengan kelompok khawarij ya berdebat dalam masalah ya mana yang kita dahulukan tauhid atau ya pembahasan masalah ya politik ya, sepakat mengatakan tauhid ya cuma sekarang ini kata-kata tauhid ini menjadi samar-samar bagi sebagian orang tauhid menurut kita tauhid uluhiyah ifradullah bil ibadah mengesahkan Allah dalam masalah apa ibadah sedangkan kelompok khawarij kelompok teroris maksud mereka tauhid adalah tauhidul hakimiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, maka kalau kita mau kesepakatan, kesepakatan dengan kata-kata yang jelas. Kita wajib mendahulukan tauhid. Tauhid apa? Nah, ini harus apa dijelaskan. Karena apa sekarang kata-kata tauhid ini menjadi samar-samar. Ya, sekali lagi, karena kelompok khawarij juga punya istilah tauhid. Bahkan mereka punya apa? Ya, punya organisasi atau perkumpulan yang juga ada embel-embel apa? at-tauhid. Cuma tauhid yang mereka maksud tidak sama dengan tauhid yang dipahami oleh eh para ulama al-sunnah wal jamaah. Ah, ulama al-sunnah wal jamaah ketika mengatakan tauhid maksudnya tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Karena itu intinya tauhid. Sedangkan kelompok khawarij tidak. Yaitu apa? Ya, berhukum dengan hukum Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Itu hak tauhid menurut mereka. Nah, ini harus apa diperjelas. Yang ke sebelas tarkul iltifat ilal hadirin. Kalau memang itu debat di hadapan orang banyak, jangan tolak eh, tolak toleh ke kanan ke kiri, nggak fokus, ya. Ini apa? Termasuk kurang adab. Al iltifat ilal hadirin yushawishu dhihna. Ya, toleh kanan toleh kiri, ya ketika berdebat ini akan mengganggu konsentrasi. Fayang kote istijma'u tidak akan fokus. Warubbama yakunu dhalik sababan fi dhafil qiyam bil hujjah. Maka itu akan menjadikan penyebab ya lemahnya hujjah. Yang ke-12 al-ikbal alal munadir. Ya, seperti tadi tidak boleh toleh kanan toleh kiri harus fokus yaitu diantaranya dengan ya menatap wajah yang kita debat. Ini juga termasuk adab. Ya, seperti sekarang ini naudzubillah min dalik ya. Di antara dampak negatif gadget ya itu banyak orang-orang nggak beradab ketika apa eh diajak ngomong eh kita serius ngomong ini lagi asik apa ketik sana ketik sini ya naudzubillah min dalik terkadang ya orang tua yang ngomong eh kita yang terkadang apa sibuk dengan gadget tersebut. Ini salah satu dampak negatif gadget ya, tidak adanya apa sopan santun terhadap lawan bicaranya. Meskipun pada waktu debat dengan orang yang kita ajak debat itu ahli bidak misalnya, harus kita apa beradab, tunjukkan adab yang yang baik. Nah, yang ketiga belas, i'tidalul mizaj, yaitu apa? Tidak boleh kita terlalu ya emosi, enggak juga tidak boleh terlalu apa? Eh, santai, pertengahan yang bagil munadir Allah yunadir ghairahum ma'adam iti اعتدال tabi'i wa mizajihi ka'an yakuna fi halati ju'au atosh ya eh, tidak selayaknya bagi seorang yang berdebat ketika mendebat ya lawannya tanpa ada keseimbangan dalam dirinya terutama di sini disebutkan kalau dia apa masih lapar atau haus makan dulu ya baru berdebat daripada apa sudah lapar, debat, yang ada apa? Emosi sudah. Ya, kayak ya singa kelaparan. Ya, makan dulu. ala yatasawwar khilafal haq ma taswisi Ya. Orang aja kata Rasulullah la salata bihadil ta'am, tidak ada salat kalau sudah dihidangkan apa? makanan. Dahulukan makan dulu sebelum Anda apa? salat, sebelum Anda apa? ya berkhayal ketika salat apa menunya nanti, apa rasanya dan seterusnya. Ini apalagi dalam berdebat. Demikian pula dalam masalah tadi ya emosi dan seterusnya harus apa pertengahan. Tajannubul ghadab wa dajar 14. Di antara ada berdebat itu menjauhkan diri daripada tadi emosi yang berlebihan ya atau hal-hal yang mengundang rasa emosi tersebut. Yang kelima belas tafah husul kalam qabla irsalihi wajib untuk apa? Memilih kata-kata sebelum kita apa? Berdebat. Betul-betul harus kita pikirkan. Kalau enggak, nanti akan menjadi senjata makan tuan. Demikian pula dalam kita membantah ahli bidah lewat tulisan misalnya. Harus kita pikirkan. Jangan sampai kita memberikan celah kepada ahli bidah tersebut. Kita betul-betul eh tutup celah-celah untuk dia apa? Eh membalikkan senjata kita kepada kita sendiri. Ini juga harus apa? Makanya butuh ilmu yang luar biasa dalam berdebat atau dalam membantah ahli al-bid'ah. Jangan sampai menjadi senjata makan tuan. Kemudian insafu munadirika. Al la tanfa ila ma'al insaf. Yang ke-16 harus ada objektivitas, ya. Tidak boleh apa? Kita subjektivitas karena dia musuh kita, lawan kita, kita nggak mau menerima sama sekali ya hujah-hujahnya karena alasan yang subjektif. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula lawan kita, ya kita nggak usah berdebat kalau orang itu apa subjektif. Ya sudah tidak suka dengan kita, kemudian apa tidak pernah mau mendengar ucapan kita hujah kita ya sudah ngapain kita berdebat dengan orang yang seperti seperti itu yang ke-17, mura'atu kalamil munadir, memperhatikan ucapan orang yang kita debat. Karena dengan kita memperhatikan itu kita akan tahu yang mana ya kebatilan dan mana kebenaran yang dia yang dia sampaikan. Kalau kita nggak memperhatikan ucapannya, maka kita akan apa? Ya, tidak tahu mana hak mana yang yang batil dari ucapannya tersebut. Yang ke-18 tarkul mudakhala wal musadarah ya, meninggalkan atau tidak memutus ucapan sang lawan berdebat. Ya, ketika dia ngomong jangan diputus, dengarkan dulu. Makanya harus ada apa? MOU, ya, eh, kesepakatan dulu. Anda berbicara seperempat jam, saya juga sama, ya, dan seterusnya. Kemudian juga kalau bisa ada penengahnya memberikan waktu. Nah, kalau bisa pakai band misalnya, tet, nah kayak cerdas cermat gitu ya. Ya, yang ke-19 Al-hirsu ala wuddi sahib. Ya, semangat untuk memberikan hidayah kepada lawan lawan debat kita. Harus ada apa? Eh semangat untuk memberikan al-hidayah. Dan debatnya ya karena dia mungkin masih muslim ada rasa cinta. Ya cinta ini akan mengantarkan kita untuk semangat memberikan hidayah kepada saudara kita tersebut. Rasul mengatakan la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Yang ke ke al hadar minasyanaati alal mukhalif. Eh dilarang untuk eh berbuat, berbuat kasar kepada eh lawan debat kita Terkadang ada orang itu dia salah, cuma untuk menutupi kesalahannya dia apa? Tutupi dengan ya kerasnya suaranya dengan kemarahannya. Ya, ini tidak selayaknya. Kalau salah akui salah. Ya, cuma ada orang yang apa? Nggak mau mengakui kesalahannya, namun malah eh, menambah kesalahannya dengan menutupi kesalahan yang pertama dengan marah-marah, dengan eh, ya mengeraskan suara, maka ini harus apa? Dijauhi dalam dalam berdebat. Yang ke-21, bainal muakhati wal musamaha. Idza waqa'a khasmu ka fi zalla au tanakut au naraddu ma laysa hujjah au kharaj al haqqi haydatan wa raghbatan anhu fauqifhu inda zalalihi wa bayyin lahu mawdi' khata'i wa adhir tanaqudahu. Ai eh, bahwasanya engkau jika melihat lawan debatmu itu salah, maka enam sampaikan ya kesalahan teman debatmu tersebut ya. Jangan ditunda-tunda dalam artian jangan ditutup-tutupi eh namun harus disampaikan semuanya eh dengan dalil dan hujah yang yang benar. Kemudian yang ke-22 al-irad anil ujub. Eh setelah Anda sudah bisa menyampaikan kesalahan lawan debat Anda. Jangan merasa apa? Ujub. Oh, saya yang ya menyelamatkan dia. Saya yang paling benar. Ya, ini adalah sikap yang tercela dalam segala hal. Ujub oh, tidak dibolehkan. Karena kita pada hakikatnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, kita setelah bisa menyampaikan kebenaran atau bahkan mungkin saudara kita mengakui kesalahannya lewat debat tersebut dengan kita Ya kita mengucap alhamdulillah. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah kita muji Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Eh, ya, jadi ini sikap yang harus ditinggalkan. At-tabassum ma'al mukhalif yang ke-23 ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yaitu apa? Tersenyum di hadapan lawan debat debat kita mukhalifuka la siama in kana musliman fatabassum fi wajiman dubun syar'an ya musuhmu dalam berdebat apalagi dia muslim senyum di hadapan wajahnya itu kata eh, pengarang sini mandub disunahkan syar'an secara syariat Rasul mengatakan tabassumuka fi akhi akhika sadaqah ya cuma itulah yang pernah kita ceritakan ya sebagian dari antum ada yang hadir pada waktu itu didatangi kita oleh orang-orang yang ya sebetulnya tidak layak untuk didebat cuma dia datang ya kita awal layani ya kita tersenyum ya kita berusaha untuk melaksanakan adab-adab dalam berdebat kita tersenyum namun ya teman-temannya yang memang nggak niat sebetulnya untuk berdebat ya mengatakan itu loh ya ustadz tersenyum ya istilahnya softo sama inti istiza sama inti eh, ghaza sama ente ya naudzubillah min dalik ya kita sampaikan eh, Rasul mengatakan tabasumu kafi waji akhika sadaqah ya namun ya terakhir ya kita tinggalkan karena nggak manfaat ya debat dengan orang-orang yang memang ya laisa ala ilmin tidak di atas ahli ilmu nah kita nasihati kita sampaikan kita tinggal sudah nggak usah perlu apa? di eh dikubris terlalu lama menyia-nyiakan waktu mubazir yang ke-24 Takdimul aqwa minal hujaj mendahulukan hujah yang lebih lebih kuat. Yang kedua lima, la yuridu malam yukhbar. Ya, tidak membawa berita yang dia tidak apa sampai kepadanya berita tersebut. Yang ke-26, at-tabaud an hasyil kalam. Yaitu menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang ya terlalu dibuat-buat, ya terlalu di nah, indah-indahkan. Ya. ya ucapkan mengalir saja seperti air sudah. Namun dipikir tentang kebenarannya nggak usah ditata-tata, pakai saja dan seterusnya. Nah, yang kedua tujuh al-ihtiras visual yaitu menjauhkannya daripada terlalu banyak bertanya kepada sang lawan, apa itu maksudnya? Apa itu? Ya sudah kalah sebelum apa menjawab. Ya, kita apa harus betul lawan harus sudah bisa menguasai apa dalil-dalil sang lawan, apa saja yang kira-kira dia akan ucapkan. Ini harus dikuasai. Ya. Yang ke-28 talkhis mutawalatil munadir Ya, meringkas ya apa saja yang disampaikan oleh sang lawan tadi. Yang ke-29, qabul haq wal inqiyadillahu, tunduk kepada kebenaran. Jadi ada ada berapa poinnya? 29. Ini saja antum hafalkan ya, sudah cukup untuk tidak berdebat, ya kan? Ya, maka jangan istilahnya coba-coba ya sebelum antum menguasai 29 menghafalkan adab-adab yang kita sampaikan tadi. Ini sekedar ya ilmu yang paling tidak sekali lagi kalaupun kita harus terpaksa eh berdebat ini adab-adab yang harus kita lakukan ya yang kita sering sampaikan ya jangan memintar jangan ngelama ya terutama di dunia maya di medsos karena ini eh banyak berbahayanya ya paling tidak ini akan memberikan syubhat kepada diri kita, banyak membuang waktu kita, lebih baik kita banyak taksil ilmi. Banyak apa? Membekali diri kita dengan ilmu yang hak, ya mempelajari kitab-kitab terutama akidah al wal jamaah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, syubhat alil bidah yang beraneka ragam yang kalau kita tidak ya membentengi dengan akidah as-salaf kita akan termakan fitnah tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.uvstar.com